Bismillahirrahmanirrahim Wasu alaihim naba Ibrahim iskora di abihi wa qaumihi ma ta'budun Qalu na'budu asnaman fa nadhillu laha akifin Qala hal yasma'unakum ittaquna aw yanfa'unakum aw yadurrun Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun Wasbulan maca'na sira Muhammad Dimacano alaihi mengatasi kufari Mekah eh, Kufari Mekah tegese kafir Mekah isin sinten mawon Nabi Ibrahim yang ceritane Nabi Ibrahim Khobar Ibrahim kese yang ceritane Nabi Ibrahim Wa yudawu lantin kebatan Nuhi sangking dawu Ibrahim maka dawu iskola Nabihi Nalikane dawu sopa Ibrahim Nabihi maring bapak Ibrahim maka mihi kaumi Nabi Ibrahim Dawu mata budu opo apa tak budu Nanyembah sirokabe kalau mau jawab sama kaum nak butuh asnam. Nak butuh nyembah kita asnaman ini biro pira berhala. Sorohu padha jelasno sopo kaum bil kelawan fi'il. Rupane nak butuh asnaman liak tifu supaya pada ngatafno sopo kaum yang atas iki dawuh fanadzarul laha akifin. Mongko jadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh mana nih yang menang kabeh mukim tegese jumeneng kita manggon naharon ing dalam waktu rino ala tiha ing atase ibadah ning asnam. Zaduhu pada nambahi sapa kaum Ibrahim hadal jawab fil jawab ing dalam jawaban iftikharan karena sombong sombong bihi kelawan al ukuf lelan wanahar bihi ayat bila ukuf lelan wanahar mana nih itikaf temrikun dosen Kala dahulu sapa Ibrahim hal yasma'unakum Kowe kok nyembah berhala hal yasmauna ana apa padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Iftatuna nalikane donga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe donga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh in abad tumbuh lamun nyembah sira kabeh asnam. Awya duruna utawa ngeki bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak butuhum lamun ora nyembah sira kabeh asnam yang nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu nafas pas itu, kau Kalu padha jawab sopo kaum bal wajadna balik medui kita abah anak yang kira kira bapak kita. Kata ini tak ingin khali kaya mengkono-mengkono ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna. sopo terus ini ae mislah ini iki. Iya. Ae mislah fi'lina tegese padane uh, kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawu sapa Ibrahim afara aitum ana to ngerti sira kabeh eh, akhbiruni cek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kue lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innakum aduwwi. Mongko sak temne kabeh wa aduwwi musuh li kedue ingsun kuabe musuhku la kudu tegese ora nyembah ingsun hukum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya eh lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh e fa inni abudu aku iku nyembah ing pangeran pangeran sapa allazi khalaqani fa wa yahdi allazi rupane dal khalaqa kang gawe sapa lagi ning ingsun fa wa mung kote yahdi ni mari hidayah sapa lagi ning ingsun ila tini maring agama sing bener Waladi lantar gua kang tela di timu ning keimangan lagi nek ingsun waski lan siraman tuh mari minuman sopo lagi nek wajah Wa idza maritu lan alikane lara sapa lagi sun fawa mung tela di ku yasfini iku lagi neng sun. Waladi lantar yumi ku ning kang matekno lagi ning semai sumai mau mongko di murid lagi neng sun. Waladi lantar atmau kang seneng sun arju tegese arep neng sun ayah firman ento pura sopo lagi sun khoti ati yang kesalahan-kesalahan ingsun ya mati neng dalam dinane pembalasan ayu jaza itu isi dina puwalas. Rabbi itu pengirani sun hak kula turi maringi panjinan lima sun hukman ing pengetahuan ilman kese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing sakit wa al hikmi lan kula aturi mokno panjenengan. Ni ing bisolihina kelan wong sing soleh-soleh kakek nabi nanti kesi biro pira nabi. Wat alam dan lo panjenengan lima sun lisana sitken ing lisan sing bener. Karena anda bisa pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin yang dalam wong sing sause kula. Ai ladina tekse wong akeh ya tunak nang teko sapa ladina berarti sause ingsun ila min kiamat maring dina kiamat. Wa alam kula aturi damel panjenengan ingsun warasati jannati naim saking pewaris-waris warga naim. Emiman tegese setengah sange wong yuk toha kang tim paringi sopan ha ing jannatan naim. Waghfir li api innahu kana minad-dhallin. Lan kula nyepuro panjenengan ya abi maring bapak ingsun inau saat ini abi ku kana ono sopo abi ku minot don dinas ngasa ingin sing sesat kape di anda tuh bergambar untuk maringi tobat panjenengan alihi ngatasi abi fatak firo mengkonyek pura panjenengan aku maring abi Wahai tahu tahu iki ku kau ya tak kaya nas dunia itu jelas lalu kedua Ibrahim ku anu saat ini abu anu eh anak baru ku atuh lillah itu musuh pengiran kama rutin berkorup di kerokan tim sebetulnya fi surat ibarat yang dalam surat baru Wala tuksini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun tafdhah ni tegese mempermalukan panjenengan ingsun yauma yaqasuna ing dalem dinane den bangkitno sapa ngakeh inasu tegese bangkitno sapa manusa Ainas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaum yaum yaum la yanfa'u mal wa la yaum la yanfa'u mal wa la banun Yaum la yanfa'u ben dinane ora manfaat apa mal napa dunya wala banun pira-pira anak lanang ahatan ora manfaat ing sapa wae illa atau atawah eh lakin man tetapi ne wong ata kang suwan sapa man Allah ing Allah bi qalbin ati salimin kang selamat minasyirki sanging kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan wa wa ta iki ku qabul mukmin iku atine wong mukmin fa innahu yanfa'u dzalik fa innahu mongko sak temne iki eh, qalbul mukmin iku yanfa'u iku manfaat iku ing qalbul mukmin apa dzalika mengkono-mengkono ikilah al malu wal Terus ya mala yang ya malu wala banuna illa man atawwaha bi qalbin nawah. balik malah ini, ya mala yang malu wala banuna illa man atawwaha bi qalbin salim. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek duwe ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran niku atine selamat. Jadi kecuali wong sing mas mati ini mukmin. Nak uang pas mati mukmin iku duit sing tau disedekahno ning dunia yang manfaat. Anak sing ditinggal engko terus mau jadi uang soleh ya napa? Manfaat. Jadi ini omong kosong, ana wong darani dulu orang manfaat rumah itu omong kosong. Sing ora manfaat anak itu gendho itu perkara. Ini ayatnya jelas gitu. umala yang fa'u malu wala banuna. Nah, kiamat itu dino sing duit ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atau wong hafi kolbin tapi nak wong pasuan pangeran waktu ini selamat mana nih mukmin iku anak sing ditinggal dunga no lan duit sing nate disedekah no niku manfaat niku mujmalah wong Islam sak dunia jadi nak wonten kelompok sing daerah daerah manfaat itu rata masuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia ibu pecahan-pecahan sing ra jelas ibu niku boten enten kalau kefiahnya orang bisa bisa menentang, misalnya wong rata cocok hitung dino mayit, patang puluh dino mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya juga Kalau saya ini malah ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi nggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau menentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan Ida matat nu atam ing koto amalu ilam min salasin sodakotin apa? Jariyatin awin min yuntafau bihi awalatin solihin yatuh Cuma kadang-kadang rune wong NU niku sementing itu ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana waladin solihin, paham ya? nih niku ora kesampaian kadang. Dungane biyanter tapi boten napa saleh, aku kadang keliru. Rame-rame nang donga, sementing saleh se. Dadi anak sing saleh, sing ndongakno, dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayatnya nyebut soleh, Cara kelola milih, mungkin Nabi rasa ngedikan soleh, tapi hal-hal riwayat itu orang kata soleh. Kalau Nabi awal Latin ya ulang ya rati rati penak nih maksudnya. Tapi menurutku Latin, sebenarnya soalnya dulu yang difaham gitu terus. Lalu lalu nanti mitun dinani majid, tapi keluarga ini sing anti tahlilan. Tapi percaya dulu dari MC ini ini acara doa bersama. <laughs> Jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah tentang milkuro diskusi ya kulo pak kalau tahlil kan mutaf apa mustalaf aleh tapi kalau doa kan mujma aleh jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa doa biasa uni uni ngono pokoknya <laughs> sementing kira gremeng aku orang gremeng yang mulai terus sementing kira wis Bapak Malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama jadi Aku gak tahu penting, penting malaikat yang ngasih sini nggak bisa istilah apa. nggak ngobrol sementing itu sing mulai sorak kok kesepakatanku sampai ya, sementing sing ngomong. Ya tapi nah ayatnya jelas ya, sing darani kiamat yau malah yang yanfa'u malu ala banun illa jadi ono istisna. Jadi kiamat itu dina sing dunia mbek anak manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anak yo manfaat, dunia ini gimana termasuk ke belakang juga ke belakang misalnya ngeten sampai di buyut soleh kelas A misalnya soleh kelas A sekoris pulau terus anak putu ini mulai rapat tinggal mulai seneng duit mulai bulat terus putu tambah bulat cicit tambah bulat tapi cek Islam nak sholat yang madu mulon salam ngalor sih pokoknya cek normal aja ya tapi salim was seneng duit seneng proposal macam-macam semua kelakuan ini bulat kan itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat di kebalikannya juga bisa disebut waladina amanu wattaba'uhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum bama ma min amalihim di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh atau soleh dari kelas B kelas C Sebenarnya suarganya itu di padak nombai mereka bayar sebenarnya suarga masih takut di butuhku jadi di, akhirnya putune sing mestinya suarga kelas kelas melati lah ngomongnya itu diangkat diangkat neng suarga sing berbintang orang sama orang bisa diwalik mbak, terus diulang ke suarga sing ndek lah niku pengiran gue tidak ada adat sinis tentu di sini mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan lah itu orang sing sing mayoritas diangkat nggak yang Ya semuanya nasib pangeran ngoten wis dari kafat luwa yuk di napa mayasa. Ya. Nah, itu pulau percaya terus logikanya itu gampang lan kula suwun. ini sementing soleh sih. Soleh ora kudu soleh papan atas boten. Kalau sholat itu ya sholat, terus ngaku kaulane pangeran ya sholat. Soal sholat ya itu kelas-kelasan. Ono sing sholat papan atas, ono sholat kelas B, kelas C. Pokoknya asal mukmin itu sholat. Meskipun nanti nyun sewu, nanti sino, nanti maling, nanti korupsi, asal mukmin itu sholat. Mergo piye-piye iku cek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh ku kelas-kelasan. soalnya kelas A iku ya ora sirik, itu so gede orang ora ndulurung itu so nopo cilik. Nah, kelas B itu orang itu so gede tapi konsisten itu so cilik. Nah, itu Nah, sing kelas C itu yo ya dosa gede yo ya tahu, so cilik yo sering. Tapi amal apike ya akeh. Jadi itu butuh auditor bank harus itu pokoknya paman sakulat mawasi ya ini jadi korupsi ini akeh nyumbangin masjid yo ya akeh Lera dulu orang wedok jelalatan yang perabatan ya sore, mereka istiwa saat dulu kiai ya sore. Mungkin yang ngelomalnya terkena harus ngapet. Bulat kan, kan bukan bulat. Maksudnya nyapetnya kan kudu jelimet kan. Nah, jelas kan cepet tau. Cepet, tapi yang tadi kan kedan kok. Jadi karena nanti ukurannya famang sakulat. saat ditimbang, amal baiknya lebih banyak, meskipun terpaut 0 koma tetap lah ngendikane tafsir sawi ini, asal wong mukmin kok nih nih Niku maknane pantas, ini pantes. Ya salihun pantas? pantes. Lah nek diarani ke kepantesan. Asal wong ngaku lo Allah peniran, berarti duwe napa kepantesan. pantas sih. Lah ketika Nabi dawuh mangko la la ilaha illallah dakhala jannah. Sono sahabat takok uga inzana wa insaroko senan jantung di masa lalu nanti nyolong nanti zino jawa nabi wa ya, ing zana wa ing sarapa nah contoh punya masa lalu yang buruk ya mungkin di sepuro di sepuro tapi tetap zina itu tidak benar tapi mungkin di sepuro karena duwe mukafir duwe pelebur dosa gini ku dia yakin dari dari itu Muhammad Rasul nah orang ini pokoknya syaratnya sitok dungo nak neng rokok jajar orang nak nganti dewan berat Wah, nanti diri berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu surga ini jajar orang kafir yang dosa-dosa besar ini. Nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jajar orang kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, lawan faukum imanukum. di bukti ini gunanya apa tau hitam Gue ngelafat ilah ilahi wa Muhammad Ruh Nyatanya temen neraka apa aku Nah ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung Orang iso, orang sing dia tau tetep beda gue Terus diangkat. Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir orang sing provokasi iku berat itu. Pemenang apa tersinggung-tersinggung mana nih, donga nak kowe nak kan sesuatu jejer wong wong kafir. Nganti dinyek. Nah, nganti racunnya masalah kenapa? ini kok ngendikane semua ulama ndak hanya saya iku jadi ini nuzul kenapa? alif lam atau terus terus itu terus rubama ya lagi nak kafaru lawakan muslimin nanti ada momentum di mana wong kafir itu kepengen jadi nabo wong muslim akhirnya Allah dawuh sing diciptakan kita niku wa izzati wa jalali la ja'al tuman akhlasa li bi syahadati kamangkat zabati adkhiluhumul jannata bi mati terus tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian tidak bisa tetap saya angkat masuk surga karena Allah tersinggung orang yang iman disamakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neng rokok Nanti aja geman bener kok bareng soleh, nanti lama itu. <laughs> lama itu. Itu ya Allah gue jajar ngopo. Nanti lama kita sama. Nah kalau sengennya ya suarganya suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubalik yang mau rokok itu. Fatan dari ku aktabu. Jadi usus saya muncarat muncrat muter tak tak dulu kaki mari kamu nah, muter neng roh muter neng rokok terus ususnya modal muda terus digo tontonan mau awam awam bukankah anda seorang mubalek bukankah anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan iya tapi saya tidak bisa melakukan jadi tontonan terus dinya ternyata anda sama ketika dinya itu Allah tersinggung tidak bisa orang yang saya kasih alim saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati, terus dihentikan. Karena Abu Rokok sing alim, nah digonyak-nyakan pangeran tersinggung, tidak bisa orang sing tak titip ilmu ku, podo gak sing tak titip. Jadi mana provokasi penting, bang. Ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti, nah, mengenai niku Dewi yang orang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman kan ketika ini, mau itu di Makkah, jero tuh bil Madinah wa sultanuhu bisyar yakus sya'ruhu wa tasiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa umatuhu khairal umam terus terus ini terus suruh ya khudu na jannah biwairi hisab wa suruh ya tura bidunu bihim wa khotoya itu sebagian mereka soal pangeran anaknya mau gue salah tak faril jibat koyok gunung-gunung nah, gunung merapi ya mau atau gunung kuat terus ketika malaikat matur malaikatnya gitu rontok katik Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajatna hum asrafu ala anfusihim wajatna amalahum minas ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti sama dengan gunung. Khaira annahum yasyadun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fayaqulu haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kama kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Lah ini mungkin kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini. Ya. Ayo sing sholat sholat kuarit bentuk kata terang. Soalnya bayang mau sholat itu ideal. Kayaknya nggak ya. Iki sing terlalu sholat bayang ideal nganti anti wong dolimu. pulau tantang mana ketemu pangeran sampai ada ini kosmaris pasal monobok firabi. Logikanya gampang. Ya. Misalnya ada komunitas penduduk seribu muslim sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim tapi tidak sholat semua tapi masih muslim terus generasi ketiga ya orang sholat ya orang zakat tapi masih muslim masih zakat kedua terus generasi keempat tetap muslim lagi sekarang saya tanyakan generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama atau ngikuti generasi ketiga yang tahunya dia tetap muslim ketiga Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim. Senajan itu rasulat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat. Dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya, meskipun dengan segala kesalahan dia ada tidak sholat kedua Ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang sholat, bersolat meneh, piwai asal usulnya sholat itu mergulisi Islam. Saya ini dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim pasti melahirkan generasi ketiga non muslim generasi keempat lebih artinya belum ada gunanya sekedar Islam itu mesti ada paham segala maksudnya paham segala maksudnya paham Artinya sampai jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa sehat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Majalah itu ya ada mesti ya orang gunanya maksudnya. Oh, masalah anu kok seneng Mulanya ketika malaikat Jibril ke Ibisaro Nabi, Nabi sempat tanya, wa inzana wa insaroko, meskipun pernah zina, pernah maling. jadi Nabi, wa inzana wa insaroko, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, orang mau cerita ceritanya. Tapi masalahnya, tadi, jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak fairnya khawarid, gendengnya khawarid, ngoteniku. Lewo Islam angger zino, atau angger korupsi jare imane hilang, kan lucu. Wong zino itu seon zino taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mau la itu, wah aku kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung hilang itu teki matematikane biya, Wong poin kok no. Kan lucu kan? Iki ya seon mau judul, kalimat tauhid ya seon mau judul, sesuatu sing wujud, sing real. Zino kesalahan ya sesuatu sing Jangan katakan sama-sama hilang kok urusannya malaikat, itu urusan urusannya ojo kok. Nama Farid kan gak ngerok Islam dosa gede. Masalah Islam, terus keluar dari nopo. Terus nih keluar dari sini. Iya. Faham sih kalau maksudnya? Faham gitu. Kemudian ada ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso no sebab itu dosa gede, tetap dianggap nopo mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darahnya yang wong wis dosa gede dianggap sebagai mukmin. Lu ngeri. Lu wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Nah, Ayo aneh. Ya aneh tuh orang khawarij misalnya sama debat orang khawarij tak takut Ada orang kafir, pegawai zino, maling, korupsi, terus kepengen masuk Islam syarat TV. Mesti dia jawab syaratnya ngelafatno la ilaha ilah Berarti la luar itu so no masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nak wong ngelafatno la ilaha illallah, carane mlebu kafir piye. Terus ini kira-kira jawab carane mlebu kafir ngakoni dosa gedhe Mau sing dosa gedhe dadi mukmin. Saya itu ngakoni dosa gede. Dadi apa? Bulat. Yang Khawarij mengenai ala-ala umat yang kaki Nabi dia apa? Khawarij. Jadi Nabi zaman suka ngendikan hum syarrul khalqi wal khaliqa. Sampeyan ala-ala umat kuwi wong nopo Khawarij. Salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk, tapi merusak umatku. Jadi apa merusak umat. Ya tenang itu nyata. Pertama tragedi sing si Dina Ali itu yang khusus. wongnya nak sholat luwih khusus di bang kowe, pasangnya luwih khusus. Roh Ali kecewa darani Ali halal darai Roh Amr Noas kecewa Amr bin halal darah. Roh Muawiyah kecewa halal darai Sehingga orang keluar itu membunuh tiga khalifah. Membunuh tiga nulu khalifah sekaligus ini Amr bin Noas. Muawiyah bin Abi Sufyan kalian sebut Sidina Ali. Cuma yang sukses Sidina Ali. Tapi kontingen ini mau membunuh tiga pemimpin yang kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi kalau umat Islam ini kamu gantai di ya di saat generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan pemerintah saat ini khawatir ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nah Islam itu Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu Ceknya, ada macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu roh nak lanang itu kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalam itu cahayu kapan cekak, ya roh nak ngene lanang itu kumpul. Wah, ora haram kaya itu wah Islam itu lain lain semua terus oleh itu zino, jadi ada lo wong atau kapan biasa. Sehingga seorang ulama itu membantu pembantunya Cahaya kan gak pancek tak. Kena aku tiru, kena gue yang gak, gak manutan. Sanding murah Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Berpuluh ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh tegas. Waktu ini roh bisa roh. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, ceknya terus, sebagai di negara Islam biasanya ini bayang no, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis, ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokah tetap Islam, ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah gitu, mulai kalau dulu, paham gitu maksudnya. Tetap ono ada sekedar Islam itu ono. Paham ya, mulai ketika ini tafsir sawi itu, dari kita pulau riba fi hudal lil mutakin mutakin kelas paling minimal mutaki nasirka orang yang takut dari sifat syirik yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi itu yang mutakin tapi kelasnya mutakin asyirka dia takut menjadi non muslim terus ada mutakin kelas lebih atas takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas ya takut dosa besar dan takut dosa kecil. Bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut drengki, takut hal-hal yang nggak penting pun dia takut. Misalnya pengenyek, bocah orang ganteng, astagfirullah, ya gawe ini pengiran. Misalnya roh, bocah kritik, astagfirullah, ya gawe ini. Padahal pertama sampai ngenyek. Kalau itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan Rutine dosa zina to, tapi nak delok-delok ning mau gelem. Iku kelas apa ora roh kan kelas-kelas no dhewe lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Berarti <laughs> mati zina tapi nak ora delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas iku engko urusane malaikat. Tapi enak eh, ya, orang mutakin piye? Wong Islam ngono iku sampean mulai berdelok dangdutan enak wae. Kalau sudah sampai di anak dia koyo ngene kau <laughs> rata ora takwa piye nol nih tetep Lucu kan? ini gak delok kita Mulai bu. Jadi aja sampai anak kita jadi bangun Tapi tetap delok sama istri tetap delok terus di TV itu Tapi yo mutakin loh nyatanya raka kepengen anak yang ngono. Malaikat nilai ini ya Allah pokoknya ngomong. Lah itu nak ahli sunnah tetap darah ini mukmin. Nak khawarid, buatan Alasan yang khawarid niku Mulanya dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menangikan Khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40 ribu orang Khawarij Iku iso nobatno wong 20 ribu ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibn Abbas gawe dalil Kulia ya ibadi alladzina asrafu ala anfusim la taqnatu napa min Inna Allah yaghfiru dzunuba Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa ngampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyrakabi. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Nah, pangeran pengertikan ya nyepuro. Ya soal kok pengiran tanya pura urusan ya pengiran tapi sifatnya Allah tetap ya firu dunuba. Jamin. Usul orang ribu langsung tobat astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lu sing resmi pengiran. pangeran, sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyrakabi. Liane iku ono kemungkinan di sepuro Allah nyifati dzati inna ya yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa ada bikin pengecualian Allah ngampuni semua dosa? Kenapa ada bikin pengecualian ini gak bisa ini gak bisa? Emangnya yang Tuhan kamu? Paham ya? Akhirnya 20 ribu sadar betapa mereka sudah menggurui menggurui nopo Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham-faham terlalu khusus, ya kue sampai sini, ya sampai nyolong. Tapi kalau jodarani wong zina nyolong kan. ora disebut pengiran itu nggak ngak menggurui kan. Mau kaji Nabi sih wong Sholat, wong ratau masih ya tay ngendikan mungkin lebih suwargo sapa wae umatku asal nglafadzno dari dari gua Muhammadur Gak soal kok rokok rokok suwi ya sesuai dosa neng dunia, suwi kan gak masalah. Wong selalu neng akhirat selawas selawas kena kawan satu tahun kan gak masalah, sanggup bayar sama masalah. Faham hmm. ya? Jadi ini jelas ya. Jadi yaumala yang fau malu wala banuna itu illa man atau bohan apa ikut. Di Pulau Warai bicara ya, ini mikir matematika. Terus ngendikan ulama KB agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder terus nopo cincin itu. Sekali cincin ini beda jenis itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini dolim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Kabul Akbar. Kabul Akbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi, tapi zaman Nabi dereng iman, karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausi era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Kabul Akbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti kita dilanjutnya wonten an Kabul Akbar. Kabul Akbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara ini. Dulu Abu Bakar pun kok soleh ngono. Lo Umar soleh yang tapi udah sahabat yang kedua kedua ya yang nakal nakal. Ya ada sahabat yang mater ya Rasulullah wah niku niku ketemu wong ning dalan wah ya, tak wambungi. Tapi buat pulau zina nabi, mau tak ambungi tak mak mak kalau buat pulau zina. Nah itu terus tobatnya seperti itu. Ya. Eh, lucu sahabat itu lucu, sahabat rata yang kue, nak masyarakat menengahnya buatan lapor kan di nabi. Sing tahu zina kan ma'is, ya, lapor nabi, gitu gitu. Sing tahu orang hati zina, lapor nabi semacam macam tapi ya pokoknya macam-macam ono sing hak ono sing ora ono sing bodoh ono sing ora macam-macam kemudian si kafir Akbar itu mikir di antara sifat umat Nabi itu tiga. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ada sing sedengah. Berarti terbagi tiga. Tapi terus nih kitab Taurat yang dibaca Kabul Akbar, semua farrokohum semua jamaah kalau balik malah ini farrokohum semua jamaah mereka dibagi-bagi tiga kelompok tapi pada akhirnya tiga kelompok ini semuanya nanti masuk nopo entah kapan jaraknya saja yang beda Lalu itu yang disebut semua awrasnal kita beladi nastofaina min ibadina faminhum dolimun dinafsi Terus nomor kedua waminhum muqtasib waminhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kaki terus ia adni yadkhuluna jadi tiga kelompok itu dibagi-bagi ono dolim ono muktasid ono sate. tapi pada akhirnya semuanya masuk lah anak ono artinya ilmu mutakin itu sing wedi wedi apa kelas paling ringan wedi ngelakoni jadi non yang penting terus kelas kedua wedi ngelakoni so gede tapi gelem so cilik terbaik ya wedi so gede ya wedi cilik Mana kayak kuno anggaran darah ini sementing mati gue iman. Orang orang kayak kuno kenyaman sementing mati gue iman dan gue amal soleh dan sebagainya dan sebagainya. Salah gue ya orang mulai bisa kayak kuno sementing mati betul. Mau mau kiai kuno khawatir tangan ini. Sementing mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan mulai kesalahan munid dan perkara ini kecangkeman kakian apa? Syarat kakian apa? di kalau suwon sing seneng pulau dosa besar harus anda hindari tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar anda kalau anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang anda lakukan dosa terbesar termasuk nopo putus asa kok innahu la ya min rauhillah illal kafirun sing iso putus asa ning rahmate Allah namun kaum sing nopo kafir jadi malah dosanya putus asa di atas dosanya orang yang dosa Lalu itu keliru nama Khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong itu diputus asana sama rahmati Allah. Mereka wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmati. Padahal putus asa Allah gede oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mazhab Khawarij kan para depan kacau. Kota ini malah, wong sing tau dosa gede itu putus asa haram orang. Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali enggak Bupati. Ini debat Ibnu Abbas. Orang keluar itu empat puluh ribu ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah enggak? Iya kata mereka. Arsudu kabillah. Hal annahum yut'awna ilallah ilawah na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin? Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya Yuhanna subuh orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibn Iya. Ya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waktu Allah Ta'ala kuliah ya ibadiyah ladina Nasrofu ala anfisim anfusim la tatnatu nopo mirrahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jamiah innahu wal ghafurur rahim. Terus ayat wa anibu ila rabbikum wastimula. Hei ayo kembali, ayo kembali. Lu Allah sempat ngerani ngongkon balik kok gue malah ngongkon. Hmm. Mah, wah. Nanti iki tuh kalau Allah buka pintu tobat nganti wong mati, paham ya? Wong kuarit nutup. Pintu nopo? Tobat. Ini kalau balani malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong kuarit nutup pintu tobat sedurunge wong Mana wong khawarit itu wong pembunuh mati nabi terbang. Mergo cek dhuwur wis dihukumi kafir, nah hukumi kafir halal nopo? Darah. Ya, Mulane nabi ngendikan wong khawarit itu sapa syarrul khalqi wal khaliqa. lri umat umatku wong nopo? Nah kalau duwe sarah pun lucu, sing arai Imam Nawawi <laughs> jadi kuyunan Imam Nawawi mau khawarit nak sholat dan usuk usuk. Nak poso ya luwe, luwe seneng itikaf di bangku jenengan. Mengulang poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon turu ya kemana wis. Khawarij itu boten. Jadi Imam nabi lagi logika ngeten. Jadi nak uang kafir, uang kafir uang kok itu acara Nabi apa wong menapa? Kafir. Usul misalnya misalnya uang kafir perang dengan Islam kan dana ini ngeten. Misalnya Amerika nopo negara uang kafir. Kok persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang dengan orang Islam darani kita orang Islam, berperang dengan Islam. Tapi Farid orang, Kue Islam bersolat ke perang bisa bawa orang kafir. <laughs> Lumayan sih. <laughs> Lah ya wong kafir tak perang dengan negara Islam mak jare ini. Pak kafir itu yang perang bisa bawa ambek wong Islam. Tapi wong Farid takoki, Pak Farid ke perang bisa bawa kafir kafir. <laughs> Lumayan sih. Lah iya artinya Amerika pas kowe mati, oh itu mati demi Islam kan. Nang pare to kafir bombo bisa <laughs> Paham kalau macam. Hmm. Jadi wong kafir nak perang dengan Islam itu dia berani perang bersama melawan orang Islam. Nang pare gara Perang lawan orang kafir itu berani gue gue ini. Nah artinya istilah wong kafir cek bodoh istilah pangeran. Istilah pangeran ini kita muslim, istilah wong kafir itu ya, ada kata orang kafir itu hidayah. Ya Allah lumayan nih. Khawarij berat. Nah itu sing sahabat sing nyontoni perang Bung Khawarij di sing dinali satu ini sohabat sing menangi perang Bung Dianggap tiang Bung Tenglah Teng Lahruan sing Lahruan itu ini ngeri perang sama si Ali. Waktu Sifin fina itu ngeri. Jadi ini pengetahuan gue jenengan. mana Islam itu sing biasa malam ya sholat, sing buta kopiah kopiah sing ora ora usah sing biasa wae sing sing umum umum mah aku aja blas dah kadang-kadang tapi aja terus kayak fardu ain nah, biasa kita aja dibang ambek anggap ora usah salat Dari ya, Nabi ku gampang, ono sahabat apa ngopi nopo badhe makan ono. Kok kesusu jamaah aja teng mangan sik. Jadi ida di al asya wa khadratul isya fakot timil asya. Nak makanan malam sudah disediakan kok ada isya ya ke mangan. Jadi misalnya habis sholat duhur, habis kopi, ya, kok ngantuk angat. Tapi nak ngopi orang ngantuk, harus ngopi ngomong komat, harus mau pondok, sholat, itu sih gampang. Serap sanggup. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yamil al mizan faham nggih ngebak langit namun napa bumi nah, Terus, Ati bang kremong. Maksa kok beliau bawa apa harus gesek bukar kukar kukur. <laughs> Ya Allah. sulit lah napa? Jadi eling-eling ya terus orang ono yang sing kena dinut yang dunia kata ulama. Ke ulama sing si sangka kancing Nabi, nak kancing Nabi yen nanti ngendikan tenan umatku dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam, tapi sumben itu pada akhirnya kabeh mlebu suara swarga. Mergo logikane dia gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki cek menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikutnya. Ah ini sing ngaji kula kata terus bapake rum salat. Kata, tapi baru kayak ijek iman, kue itu mukmin. Kue mukmin kesasar kartu kanca mondok, kesasar jadi soleh mondok. Lu saya ada engkek aku jadi khawarin, bam bapak ambil rumah di sholat, buyutem. Tapi baru kayak buyutem ras sholat tetap mukmin itu trennya, trennya mayoritas di kampung tetap Islam, mereka kegawa mayoritas, meskipun mayoritas di topang apa, mau ngerasa sholat. Tapi kalau di ini orang sholat nah ora boleh ya, goblok kok demi malah ora apa itu sendiri itu. Senengane kok nyimpulno kan. Nyimpulno ora usah juga lagi ngeten sampai tak warai. Kulo badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Jalan rusak yang mobilku rusak kabeh jalan rusak. Ya wajar uang gerutung, tapi kalau cuma di daerah ini jalan rusak orang ono itu ya jadi jalan. tetap asal itu jalan tetap menjadi jalan menuju imogiri asal itu jadi jalan podo asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin kau jodoh muni jalan orang guna nih jalan jalanan Wong kuwane tenane muni ngono nak iman orang sholat orang iman imanan Waduh kalau jalan arusa orang jalan jalanan kacau gak maksud begitu kacau kecuali bujuk malah bujuk bujuk nanti jadi gue mangkel sepeda motor mana? Terus harus sepeda sepeda malam aku. Saya lihat lah toko bus ini sebuli pasar meneng. kemana kan. Paham tadi ya? kayak gitu Mana inam ayah sawah, menibadil nabo ulama. Saya mau di pangeran tenan ulama. Mereka ulama ini saya mau di pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora no songkon napa es. kuarit ngawur. Nung kuarit itu paling ngawur, mbek Nabi paling ngawur. Nabi kepinginnya umat itu e udah masuk swarga. Wong ada hukum mati Nabi itu lebu. Nabi di posisi no pangeran iso nyafaati umat sing so gede. Wong kuaret posisi no Nabi iso nyafaati. Mana pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong rokok. Nan dari Abbas, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Um Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Tobat itu 20 ribu menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Ibu orang roh, uang soleh uang nanti over dosis, kok nanti kau menunggu kok biar, jus pangeran sing sama. Akhirnya tetap perang, sing peristiwa nakrawan. Kau kecewa Mbak Ali, kau ya kecewa Mbak Muawiyah, dia kecewa Mbak Ahlubnu. Ingat ada tiga orang yang disuruh bunuh tiga tokoh. Terus tidaklah si tina. Ali. Pasti Muawiyah itu awak Emriang. Awak Emriang kan imami subuh ngomong wong. Akhirnya si patah ini imam pengganti. Amrul Muas dibaca pas sujud kena bokong ya kena sirah aman terus delalah Ali pas sirah ya tapi sesuai dawe nabi Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Nara kena era mati syahid. Mau <laughs> ini kita mau cerita mau. Mengenai sebagian Nabi ngendikan neng hadis neng Muslim itu na ahlal Islam wala na ahlal awsan. Nak tidak merangi kode Islami semangat, nak tidak merangi non muslim. Nah. orang semangat. na ahlal awsan ahlal Islam wala na ahlal Mana kalau nanti debat, misalnya santri ya mon kiai lah, dia nego khusyuk apa? Kemudian gue ya, sekolah khusyuk. Nanti tanggal gini Terus kalau tanggal jawab jujur. Lalu gue ini gue yoleh, ya, nah bodoh ini pangeran oleh lagi. Sebab aku serah rai ini serai serah ya, serai rai. Jadi sahabat Nabi wong paling bener. Terus kenapa pas perang Uhud itu kok nyuwanya nih perintahin, Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rontok ae rada aku ya rada bener biasa Wong mesti mlayu ya biasa itu Nah Lah cara aku dari sahabat Nabi, wong kafir ketok kalah ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling kena medun gue. Gak terima. Ini tenang, terus kan dinas Quran kalau mereka melayani perintah Nabi, ya, tapi dari Quran semua apa mesti sepuro, mesti sepuro pengira. Wah, cara kula ora tak sepuro. Nah, itu masalah itu jadi pengira. Susu tak terima nganggep kula niku ya. Lu sak guyon-guyon kuwi ngalim di bangku. Suwe nak ketemu pengira lek soal bantu nak beneran. Saya kira sahabatnya Nabi salah perkara nyelani perintah Nabi, terus dimenang wong kafir. Kan saat perang itu kan dimenang wong kafir, mereka sahabat melayani perintah Nabi, tengok-tengok di atas apa gunung. Saya kira saat keliru kelirunya sahabat ada orang kafir keliru di. Mungkin orang kafir lebih fatal, juga ya kafir ini. Ya. Orang tetap menawang Islam, mau pikir orang kafir lebih fatal. Yang gimana ini perintah Nabi ku mau keliru sebagian, sebagian ini kan murah, perparuhannya belum Islam. Saya kira uang kafir lu, lu salah apa lu ora dibanding sahabat yang Melayu. Ya lu salah ke uang kafir, lah iya kalau nyala orang kafir iso, nyala sahabat iso. Ya aku jadi utak warit kan. Lagi kira mana beda? wong sahabat yang Melayu mbek kafir salah nanti. Oh, kafir. Nah. Salah orang kafir kan? Ya, tapi kiai yang berpengajian senang ada cerita sing semak yumo. Nak keluar apa kita cocok loh Mau tetap salah. Wah kafir. Apa mana pangeran menyatakan sahabat itu sepuro. Innaladina tawalau minkum yaumal taqal jam'an lagu tazallahum syaitan lima kasabu walakot afawwahu nopo anu terus pangeran jelasnya sepuro kok salah salah salah sahabat itu lu salah dong Kau kudu sadar, tetap salah wong. Bila soal sahabat itu diparingi salah aku mergo tahu di dosa di masa lalu. Pangeran yo unik dadi dosa-dosa yang Islam di masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salah di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu gue iling nak perang wani gue ora krono mesti menang, tapi krono gue lek mati saja. Berkumpul wong Islam menang terus, setiap orang dijak Nabi perang, ayo wani wani mesti menang. Enggak, tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah lah mati saya. Jadi banyak kudu tahu kalah. Ya kudu nopo. Balik kok kiai, yang kiai mapan kan terus wong jadi ah jadi kiai mesti muridnya mana. Tapi nak agak melarat contoh kan. ya <laughs> tapi contoh ini raiso berhenti <laughs> karena karena gue percontohan. Bang ya mulane ora harap-harap selesai wis engko sifat Allah melarat. Mereka ini mus, mus gue percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah mungkin terus nggak mendesak kan. Wis ana contone liya. Ya paling atur akhir ini sampai ngerti itu terus sumben nih neng akhirat di kono ayat rubama ya wadulah dira kafaru lawakan muslimin sumben gue ini semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh orang kafir. Fawwah ma'afna angkum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. So, Allah tersinggung. Tidak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalila ja'altu man akhlasoli bisyahadati kaman atau adkhiluhumul jannata Rahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Dengan sama kali itu ngomong kemukon ampun rokok jejer dia sama kafir. Larangnya itu wetonnya. Orang malah jagoan ojo. Pokoknya itu dunginnya. Nah nanti rakyatnya perkoro. Mereka orang tersinggung. Nggak ada nganti ke rukun malah Allah lu. Balane kok malah. Jadi kudu nganti apa? Ini Insya Allah ngenyek lah. Insya Allah ngenyek. Tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya wadillah. Rubama ya dina kafaru. Laukan. Terus kedua, kalau ini tak baru ceritanya Nabi Ibrahim. Nanti kalau ada kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nanti dari kekasih pangeran Khalilur Rahman itu nanti itu mengatakan ya Allah innahu la sununi an ka wahdi fil ardi Gusti yang paling bikin saya susah itu satu kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya jadi dia ini prihatin ini dia ini jenengan sing nyembah menyembah mung kula biamba kula susah akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat ini orang nabi kecuali ditetir bin Zuriyati Ibrahim mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti zuriatnya Ibrahim. Kode ini uang paling resah. Mengenai kulon niku niki Pulau tahadus bin. Ilmu kulon atas baru ngeten Tentu Pulau niku tiap ngaji kok paham Quran niku kulo nangis. Gusti Pulau niku kepengin umat Nabi dia paham Quran kados kulo. Lalu Pulau tak ograk. putih-putih ngaji tak ograk. Kulo betul kepikiran dihormati nopo buatan uang seneng nopo buatan. Lah kulo kepengen bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini Pulau berbagi. Dia Jadi semua orang-orang soleh itu pasti ininya kenikmatan ini dirasakan bersama. Lalu anak wong sinau suwis macam-macam poso tetep ralim mergo atine wae lek ben alim dhewe. Lah nah, malah malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe keapian kepen dirasakno napa? Ini Ibnu Abbas itu seneng nak ana udan, padahal ini nanti sawah. Ini jarak satu sawah. Berat aku sawah udan nak seneng perkara. Nek nah, wonten kekeringan panjang piye piye sing di sawah semangat istisqa ora ora mau ora di sawah kok bar istisqa. Kudu tak cerita-cerita kok ya ora aku seneng ae pangeran Tarwari udan. Oh, mati nabi sing adol es akeh. <laughs> Enak wae kok kita salah dulu apa nah Nangani bakal es wis aku, satu-satu bakal es aku udah udan aku tak kok Tanten teni bakal es. Piye, Pak? Lumayan sepuh sing panas, Pak. <laughs> Orang ngaca apa? kok wong wis egois to. Sing seneng panas ya akeh. Nah terus minggu sih sangat jadwal pengiran aja, rasa, rasa intervensi ya, mungkin rasa intervensi. Di wong oleh egois iku oh, Oleh dipek menangi di Paham gitu terus Suwon yang jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim itu akhirnya yakin nak mesti mati. Pas badhe kabundut nggih ngoten Gusti, nak pulau mati sing Islam sinten? Ketah wonten turunan. Are dua turunan ae faktore ben sing Jadi boleh sekali-kali dolanan. Pulau itu boten sombong, kula teng omah ada ini kalau lho jenenge rantai. Mboten rantai iki kecil, buat mboten ya rantai tenan niku rantai. Niku sering tak sih tak, kalau kula copoki kalau pasang malih. Riyen gelangi anak kula tapi rantai kalau copoki. Ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung. Ya, misalnya kampung Meduan, Kan bisa dihitung kan. Orang Meduan itu orang seribu. Barokahnya bapaknya tetap Islam sana jantung sholat, tetap melahirkan orang Islam misalnya lima. Lima ini bisa Islam semua, berarti satu Muslim melahirkan lima Muslim bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir. Kemungkinan yang lima ini kan jadi Nah berarti nanti misalnya orang seribu ini melahirkan lima tari seribu kan sudah lima ribu muslim. Coba mantara itu copok satu, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti lima ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul kan harus kafir di kafir, oh kafir tenang. Kafir itu tidak dipikir dulu waktu <laughs> Sedangkan Senengannya kafir mau kafir itu dulu, tidak dipikir. Berubah. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa nih orang mata rantai diputus. Lalu rian bapak kulo nasihati kulo kena apal Quran udah bingung tentang hak duit duit itu nah, apal Quran. Nanti apal Quran itu obore oh, mati. Perkara ini ngoten. Bapak kulo apal Quran, bapak kulo apal duit kulo apal. Bapak ada apal yang isin. Akhirnya kulo apal yang isin. Tapi nanti kalau saya ada apal anak saya juga gak isin bapak ya apal. Tutup kulo ya gak isin menganut bapak. Ya. Mulai kau sama goblok aja kan bapak yo ya goblok. Mulai aku jadi dulu sama goblok tenang aja mereka pikirannya sama bapakmu lebih Sampai melarat yo tenang ae, bapaknya luwe. Wah, ya repot kong tenang-tenang itu gitu. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen merasa tenang karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya Muslim gak tenang dia. Nah ini yang dimaksud koru balwajatna abana galalika. ya Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Nah sekarang di Islam tidak apa-apa begitu. Kenapa ke Islam? Baku ya Islam. Kenapa Islam? Wong anut dalam kebenar, kebenar. Faham sih kalau maksud? Berarti ya orang Islam diputus nih bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini ku khawarit hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Mana ulama-ulama nu keras nak komentari khawarid. Menurut kan rotot yang ngalim itu happy. Ini ya, maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin tadi Nabi ke seneng kuyon, seneng banget Nabi kuyon. Masyur sing jenenge ceritane Nuaiman, Nuaiman itu sahabat paling seneng kuyon. Nah, ono kafila nopo nopo nggo barang atau nih Nabi tidak dahar barang. pada Nabi hadiah. Saya usai pun Nabi pun bayar, Nabi jinan ikut bayar ge, jinan yang bayar. Man yang ku hadiah, mboten nang melarat hadiah yang suka. <laughs> Nabi mau gitu nah itu Nabi nanti guyu setahun. Ini riwayat Mustafa Ahmad. Gua yudhiku Rasulillah haulan. Sampai iso guyu setahun. Mereka Abu Bakar itu kan orang kaya. No eman melarat. Melok dagang teng Irak. Ini kamar Abu Bakar itu pembantu jenis Ruhin. Ruhin itu pembantu Abu Bakar. Mulai itu jenis Ruhin. apa Abu Bakar teng kamar mandi. No eman apa makan makanan Abu Bakar. Kau oleh Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar. Aku melok juga. Mau mantul ya. Mangkal dulu itu kan ada perdagangan budak, perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong sampai ngomong sing boleh budak. Ah di budak wapi keriting ngomong. Wah harganya murah, nggak saya apa sontok. Mau iya tak tuku tapi budak aku pinter ngomong, kok nak tak tuku mesti dia aku merdeka, kau serau sahur urusi omongan. Dia transaksi deal, deal mungkin parani ngomongnya cancang digerak. Terus bareng guys. Mangkal dia Abu Bakar petok. Ndi Ruben. Dengar pas. itu boleh, orang untuk akal itu untuk apa? Tadi hasil penjualan ada begitu. Cangone delok empo padahal ora orang orang budak. Ada Abu marani sing beli kan mitranya dia ada, Lha iku ora iku iku ora budak iku ngakal-akalan Iku anggar Rasulullah yang cerita itu terus sampai Medina cerita itu sampai Rasulullah Rasulullah itu guyu guyu lah berber. Anggar ketemu lah malah cerita itu guyu wong kok kayak kue. Jadi nanti itu cerita biasa. Nah, emang sih nanti kalau cerita anu jenengan itu sing nanti iku wow, jadi ono wong buto berarti teng masjid takok kamar mandi. Dan emang malah digawa yang tengah nopo masjid. Bareng yo. Suwe-suwe ngerti nang tengah masjid. suara no nah, tiap hari sing adori, sing Usman adori Dari lu wong wong tolu kan sumpah. Ah demi pangeran aku udah ketemu no eman tak tutup. Ben eman malah diganteng Kepen ketemu no eman bah. Um, Usman lu sambil mukmin presiden pas sholat ini kilo jemin kok. Jadi sebagai kan gitu. Nah, artinya kan ngerti, jadi dalam namanya. Jadi dalam sejarah Allah sahabat Ya dalam sejarah sahabat itu guyon biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduma. Jadi wong nuduh kancane kafir Nara kepak kafir malah di ini dewi jadi nopo kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena hadul kodaf yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mana sing happy mawon. Mana ketika Imam Ghazali Wong saurip pe orang nati wong iku ora ana hisabe. Tapi kue nggak nati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra nganti 20 tahun kekancanan ra salat. Iso wae satu hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh Wong kita itu ra roh husnul khotimah, ra roh Tapi asal dia Islam kan mungkin aja suatu saat dia ini Dia sanggup aja ngono. Ben optimis. Tapi saya ini nih rasulat ya, saya ini rasulat sebenarnya sholat kan bisa. Sing saya ini sholat sebenarnya rasulat jadi sombong nggak mungkin, wong dunia. Sing saya ini kue saya ini. Tapi kalau buat nanti zino, terus niku zino bolak balik. Iso wae saya kira zino sebenarnya zino, itu tobat. Sing rasulat kok. Murah, jadi pengiran kok geger. Buat ilmu sing waras, mungkin sing di pengiran ulama, ulama ngerti. Saya kau gak zino, soalnya aku akhir hayat zino. Saya ini aku orang lagi soalnya aku akhir hayat Ya, sing nyolong, sing zina, sopan akhirnya ya, ndak sing roh. So, wong masal depan gue eh, sing perahu, sing. Orang roh mesti kok geger bumi. Mana kisah ini ya sedang soleh, sing nakal ya sedang nakal, soleh berbalik, sing sedang soleh, nakal sing sedang soleh. Nah, mulanya orientasi ini wong disi, Husnul Khotimah. Mulanya Salman Al Farisi diangkat jadi khalifah, jadi gubernur tenggini Irak. Tidak syukuran ragilum. Sok syukuran juga ada sembuh suarga, ya, tak udang syukuran. <laughs> Kalau dia mangkal lagi guyonan, intakhal tunar fa analai, mbak intakhal fil jannah fa ana karim. Yo sok syukuran yo, ya. nak aku mlebu swarga kita undang syukuran. Berarti aku layak dong syukuran. Tapi aku mlebu rokok fa analai, aku orang terhina. Mana kalau tentang dunia ini jarang syukuran. anak aku sunat, gini ya, namun kalau kau tak kayak berkat. Orang-orang kan. Kok ora tau syukuran. Kula peniku salah farisi, tak jamin teman. Wah, kula nang swarga syukuran. Kan gak ngara utang kan kaya saya di sana dari bangun syukuran itu. <laughs> tak udah. Tapi kan. masalahnya sampai atau ora <laughs> ono lagi. Ojo sampe masa udah ora ono, Bang. Tapi mau ora ono ya tak duga kelasnya beda saja Orang sampai Ora sampe taruhane swarga jadi kalau jemben bagian kani undangan sinten Salman Nabi Al Farisi ini gelem syukuran nek sebab apa? Karena ini dia buatan burun. Ngomong jelas warga <laughs> kok nopo? Kok nopo? Syukuran. Tapi sing saya ki tak syukuran di sakar. kalau nanti gawe dia tetap syukuran tapi di sakar. Salih sak yang tak hitung juta nasi sarukin ya orang juta nasi si suke suke gitu. Mending kau cuma ngelawang, uang, cari pet teman-teman, cari pet teman-teman. Paham gitu ya, terus kalau suwon jinan kudu yakin nak dungo teng mayit itu sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah karena mulai dulu kefiahnya orang itu nopo beda. Beda. Nah, aku nganggep hitung dino yang terbaik, mungkin sama sahabat. Sahabat itu atau hitung dinani bapak eh. Selama ini andalannya wahabi kan kalau hitung dinani mayat itu baik, lakana olah nasi bidari ke ashabat rasulillah. Nyatanya sahabat atau hitung dinani apa? Bapak eh. Imam Syafi'i, orang sejarah hitung dinani Nah, gue repot tahun kemarin gue, kamu yakin saja kalau doa ke mayat itu sampai ya. soal kita kefia itu terserah masing-masing. Ono sing model mitung dinan itu ya, ono sing menentang wis macam-macam. Wis variasi. Lah soal tentang itu biasa orang usah ngotot nolak, jajal ke tuku pitik. Nang pasar ya. sing sepele pitik. Kok satu seket dibeli gak bangkok, kok ono sing ngalahno. di satu seket kok untuk pite ngono. Nah jadi orang nentang biasa barang sepele ono sing nentang. Paham ya? Nah jadi tentang tradisi dan manusia oleh jadu namu khalifina ilam warahmarab asal dicek manusia itu ketemu apa pun. Nah, jajal misalnya Mustafa itu Mustafa jenggot kontuku HP Samsung sing modern wong nggak jantan. Iya batu oh, malah tulanan. <laughs> Wah malah neng. Teman saku tulanan tak sebuah jebule tulanan apa? Mau aja enggak. Tapi misalnya mereka tasbih terus, wah mau ketinggalan zaman. Repot. Jadi tentang mau mulane wong nggak ditentang sih biasa ya urusan tali, tahlilan, urusan ziarah, urusan biasa. penggalannya uang mau nentang. Paham ini ya, biasa. Pancen uang tiga ribu, beda. uang tiga ribu, nopo? Wong tiga ribu, selera Selerane ya beda. Oke, kira-kira nopo jadi macam jadi khas ini identitas itu. Nak kuno itu NU, nak kuno Muhammadiyah. Nak kuno aku Hanifah Muhammadiyah. Abu Hanifah itu nanti kuno Ahmad bin Hanbal itu bukan nanti kuno Imam Syafi'i. Jadi tiga banding satu. Bukan itu Imam Syafi'i toh Ahmad Hanbal kadang-kadang. Nanti Abu Hanifah bukan nanti. Istisqa nonton. Abu Hanifah itu menentang sholat istisqo, Mau menentang betul. Dia mengatakan sholat istisqo itu nggak benar, nggak ada hadisnya. Karena alasannya beliau Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa, tapi tidak dengan kefiah sholat istisqo, sing malik serban macam-macam terus sing nopo gue oke lan jeno menda selendang ya kalau nanti makmum sholat istiqah oh, oke ini ragu selendang betulnya peci peci ini sing diwalik kan ya. tetapi balik mana segera itu mandi tau orang peci tau dia dhewe sepun. Ngapunten kalau lali mboten boten serban ya pecingan lo napa-napa. Nggih, Jadi Dari kurang kacer. Gus Mali kok gak ngerti. Lah pek ketone kuwi. Oh, cangkemmu. Jadi masalah madhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah ras itu, masyhur. Sama delok teng kita majmu. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Berarti kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfi Kamu tidak usah istisqo. Doanya semut ini sudah cukup bagi anda. itu Dan ulama masuk ulama sehingga kerja saya itu rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup ngebes semut. Tapi kiri iwak lele dungo kabeh kan tapi lebih butuh air Nah, itu lagi nanti sholat sekarang nanti makmum ya, ini gue lagi makmum. Cuma lalu urat terlalu semangat tuh gara-gara nih nyaten. Kalau nu ulama, gue lalu roh kelakuan masyarakat. Nah, nama mandi terus mangga ke kiri itu juga nih bos bos, tak seneng ini dulu. <laughs> Jadi gue lalu akhirnya orang sekolah, muang kalau mesti masyarakat tuh Angger ra mandi iki hitungane ra mandi. Barang mandi saiki dari musim hujan. Daripada geles ra usah wis. Ben, aku sepro kelakuan. Akhirnya dia ini mulai mikir dia, terus anggar bener jenengan camah kok. Terus dulu mau gue bawa nangis, sebelum lautan tenan. Hmm, daerah lautan itu baru istisqa tiga bulan terus ulangnya Desember jadi Jawa ke nih sumber terus orang dikait mau bisnis kau mereka tiap main Desember jadi ke nih bu terus kan ini mulai kata saya mutung buat bisnis kok bagus aja kalau ulang gitu Nah, cara guling-gulingan ilingan dia guling-gulingan ilingan nak uang butuh dungo, kalau teko. Ya, terus sing kok suan kula tak warai pidato mau nak kau ngomongin dia nunggu dulu di hutan nah ramandi dia biasa mohon kalau sampai di suka yang sampean biasa tuh orang ramandi itu biasa nah, akhirnya saya amin ini orang sing semangat ya, jadi kebiasaan. akhirnya ramadi terus. wah repot jadi saya semangat ya ramadi sing ra tenanan ya, terlalu ngomong ya hubungan dari pengiran lah kira-kira masalah ini serau usah ya, ini sesuai ya cara kula ge ya ngoten niku lah Nabi sauri buripe ge sangke-sangke istisqa sepindah semua tahu kisah wiling-wilan anak Nabi nanti ngelam ojo tiap musim kering panjang istiqo istiqo ya repot mungkin nak terus sunnah rasul nabi bareng udan terus ya sholat meneng ben ora pati udan berarti kalau harus suatu udan Oh, Orang kok ber nopo menter pakaian terus ayo hentikan hujan. <laughs> sholat meneh. Jebule ra mandi, malah udan terus akhirnya dia ya, biasa mau ya cara kula wen ana sunan nabi iku pisan video lakoni ku ini ini tapi wala tak tatu dewi apa kowe apa wae iku napa wala tak tatu aja ngluwai napa batas ya, sesuai surat diskon ini, tren nopo ya, biasa mawon ya nanti pisan kali tapi ojo jadi tradisi ya ngendikane Syekh Qadir Jilani itu ojo geman dorong manusia kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang terus tentang kitab dunia itu Syekh Qadir cerita Abdul bin Mas'ud senane nyuwi ping berono wong gak duha betino ditutuk duha itu sawulan bisa mereka seminggu bisa mau Nabi duka arang-arang kok tiru bedino <laughs> ya allah sahabat sing ya Ya macam-macam sahabat. Alasannya cara keluar masuk akal. Mereka duka ya, itu es kesuwen tetap fakir. Kadang-kadang ya protes. Jadi ya, duka terus kok fakir. Sing duka ya protes. Bujurnya diam-diam ya protes. Jadi bujuk duka terus kok kemarah. Korbannya kan institusi sih bernama duka. Cina orang tahu duka. suka Suge jangan Ada duka kok. Marah. Wah ada yang berduka kok. Iku yo ya hikmah, ya. hikmah ulama ngeten. Mana gerona ibadah, itu sampai jadi media tertentu. Mana ulama ndak kok itu apa? Duha itu ya sholat. Sholat itu apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabare ngono muni kono ae rasa. Rasa ora usah itu satu media sing mujarab suge mereka sing terbukti duka kata ada suge ada sisi suge lah suge hati lo bujamu butuh suge duit bojo suge hati Mana ulama rata-rata biasa malam ini yes biasa wae ya lakoni gue ini kan, Rasulullah nanti ngelampahi gue ini ini, wa ustifat lan sediakno pak jannatu apa swarga swarga disediakno ekor ribat kese den para nopo swarga lek mutakina kete pira-pira sing Fayaruna mau kau ningali sopo wong sing takwa ha jannah. Wa buriza lan den awal apa jahimun roko jahim. E uzirat tegese den ketok napa roko jahim lil ghamin beti wong sing Nah, ini gue ini maknanya sih maknanya wong sing lacut. tapi nak nani lacut wong mukmin melebu. Akhirnya Imam Suyuti lidwawin ayil kafirin. Nah, asal cek mukmin wis gendho-gendho orang ora nganti wong piye cek mukmin. Wis kowe kafirin. Ya jelas nih, lil ghawin lagu mana nih lacut, wong mukmin rebu, suwi suci mana nih lil ghawin? Ayat kafir. Ini gini nunjuk nona paling berat itu kafir. Ya wae eling eling ya, eling eling wae fatwa ku. iya piye Islam sing Islam senajan tora sholat, iku joko siklus, joko mata rantai generasi setelahnya tetap nopo es Islam. Jadi gue kudunya dari mau pun nanti. Lo soal dia nanti seksora sholat, ya, nggak kok gampang lah sholat sholat, mau nopo tawa nih Ya orang napa totalane ini. Wakil lan den ucapno kufar apa aina ma kuntum tak buduna namin dunillah. Niki ketok ana teori kula bener. Hawi niku makna lugate kan wong sing lacut. Tapi nak wong lacut nglebokno wong Islam iku sampean keliru. Mergo wong ini niki diomongi Allah didhawuhi aina ma kuntum tak buduna min dunillah. Nanti pangeran liane Allah sing sembah. Padahal wong Islam fasik lah orang bakal nyembah liane. Allah. Kan gak mungkin orang Islam didawi Allah eh nama kuntum tak budu namin. Ini sebuah sebelah Allah. Orang Islam itu mungkin gak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan karena orang Islam tetap namun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita alim ulama. So kalau orang khawarit malam ini, oh, wah ini orang lacut secara luhut. Wah ini orang lacut. Jadi aku tuh orang kafir, orang Islam lah lacut ya lacut keliru. Mereka orang wah ini diomongi ainama kuntum Tak min dunillah. Endi sing mbok sembah liane Allah. Saya namanya tak takoi. wong Islam sing fasik nyembah liane Allah nopo namun nyembah Allah? Nyembah Allah. Cuma nyembah arang-arang orang tau sholat Lebih iku ini arang-arang ini kok tetap juga, sholat ragilem tapi nak solat id gilem Wakil laran teni camno lagum kufar Aku ayin nama kuntum ayin nama di kuntum ala sirah kabeh tak buduna nyembah surat kabeh Min sangin liane Allah Ewirihi eh, wirihi Allah minal asnam saking berapa pura berhala yakin no ngomong sama fasad nyembah berhala betul buatan tidak ngarah diwoleh-woleh no aina tak ta'budina nawa Mintu nita halian suruna ana ta padha ngekei pertolongan sopa asnam kumeng sira Bidah fil adabi kelawan nolak siksa angkum sira angkum saking sira Awalan tasirun atau dia tulung sopo kufar, eh, sopo apa dia tulung sopo apa asnam. fihi kelawan nolak adab an anfusihim. Saya awak ini asnam namla ora bakal iso. Faku kibu mongko den ceblokno sapa kufar kulku tegese den cumibakno sapa kufar via dalam roko, Lum yo kufar, lum yo asnam wal wawuna lan pira-pira ngomong kafir. Wa junudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iku nang neraka kabeh. Atau iku tegese pira pengikut iblis. Waman lan wong atau asam nurut sapa manu iblis minal jinni lan manusa, misangin jin wal insi lan manusa. unas nas kabehane kabeh. Kalau padha ucap Sopo wong kafir kok ayo wong ngendi sing sing lacut-lacut kabeh wa hum khalu te wong lacut fi dalam neraka ya kasmuna tukaran Pak Budin serta nasi disembah Tawa demi Allah instine kelakuan khofafat dan nasakila sing inagu innahu maksudnya waswa ismi ini mahdufun tidra innahu kuna ana sopo kita lafi dolane ini dalam kesesatan mubin nggak jelas bayine ini kita ketok nak wong gowin temen dikit buatan yang mukmin mereka sebenarnya ngomong ifnu kum birobil alamin karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ibnu sawikum ai eh, khaisun sawikum sekirane madano kita kumesira kabeh biro bil alamin kelan pangerane salam kabeh. Fil ibadah tinggal ibadah. Mulane kalau suwon nggih jenengan selain muni Allahu Akbar. di ya, sana ora pati paham bahwa nanti Allah Akbar mana Allah Maha Napa besar. Dengan mengatakan itu sampai yang tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampean tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mereka ciri utama ahli neraka nu jengben muni sawi kum rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lha iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iku kudu yakin. mana lha semen duwe barang kuwi aja tenanan wis biasa. Seneng duwe normal jan manungsa, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi anggap normal aja anggap Wah, narono duit dunia bi Dunia bi Lu ngeri narono oksigen malah tuntas. Pokoknya lawan lawan sidik-sidik misalnya, tapi duit kan penting Gus dilawan ya rano duit tolong dino jauh jek urip oksigen lima menit sudah nopo mati misalnya ana oksigen tapi rano bunyi, bumi kok ceblok gak jelas jadi saya mikir tapi ana bumi rano ana sing bumi diatur ya saya terlatih terlatih allah buat dilatih di situ itu dilatih pokoknya sementing kita orang sampai sampai muni ibnu sawiqum birabdil alamin pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti nopo Tuhan ampun sampai kena aku bilang menjadi mengenai itu sering mengenai apa Allah akbar nabo Allah nah ketika ada nabi Allah akbar tamla umizan wa tamla umabina sama iwal ardi uang mukmin sing lafat nawu akbar ganjaran itu so ngebai langit sampai nabo karena bisa mensirnakan semua unsur syirik ya mensirnakan semua unsur nabo nah, Ini sering kadang-kadang ya soalnya pas ngopi pas asik ya Allah akbar ojo peksa Mbok ke senang, senangannya, Pak mau coba saya lah, bacanya mbek angop, mbek kukur-kukur. Serah itu. Pas hadir wiridah itu pas hadir. Ida kira Allah wasilat ulubum nanti pas hadir itu sobat nanti ya pengen. So pas keren pas pas in aja yang sastra pas masuk ngomong be angop mau rutin. Kemudian ada jajahi ini, ini semua macam ini, semua be angop kukur-kukur pokoknya jumlahnya padha. Sempet jumlahnya. apa? buatan cocok loh ini. Itu sawi kum birobil alamin. Madakno kita yang sira kabeh birobil alamin fil ibadatin demi ibadat Nganti wong kafir mlebu neraka mergo no Isa, no berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesat nona ing kita ahli duda sange petunjuk sopo ilal mujrimun kecuali wong sing dosa dosa kabeh syaitan itu dikse pira-pira setan. Nggih, eh ngeten Ai eh, awaluna tegese piro-piro pemula kita Allah di wong akeh iktadaina kang anut kita bimkan awalina famalana min syafi'in nah ini keliru kelirune wahabi gitu yang wahabi nganggep ora ono dari ini fama famalana min syafi'in wala sadiqin padahal tiang tiang ahli sunnah berpendapat fama famalana min syafi'in omongane tiang kafir utawi tiang dosa sing akhirat ora duwe napa syafaat mergo ini mati ini mati napa Famalan namun koran ikut dua kita mensyafi nasi ngomong sing nyafat. Tapi nanti yang mukmin, tapi nanti yang yang wahabi sing alim dia yakin mau syafa. Si yang wahabi sing alim alim dia nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafa. Tapi duko nak pecahan-pecahan itu tentu. Tapi nasi sing wahabi dia sering mau kita pikir yang yang wahabi. Nak sing alim dia yakin ada syafa. Karena syafa itu hadisnya mutawatir. Ahadis syafaan mutawatir. Hadis syafaan itu apa? Mutawatir. Semua semuanya yakin. Sebenarnya seluruh seluruh ya seluruh dunia itu yakin ada syafaat kanjeng Nabi itu yakin cuma kapan ini gue sing nganggur sing melip melip gue rakyat cekel kecekel karena karena sinare terlalu nopo sidi nah sing sinare akeh karena kepen sinare akeh ketika Nabi gue wudhu sing sempurna nggak raimu muruk tangan muruk jadi ketika Nabi kesen nak wudhu kan nanti adut adut itu meriki jadi cocok pasak, nopo sikut kan nanti meriki misalnya wudhu sirah gitu Nyata nang itu sirah. Mas Ros ini. Jadi nopo jempolan teng nopo kuping terus nyata nopo gitu. Nopo ini penunjuk teng penunjuk terus nyata ngantos kofahu semua akbala wa akbar. Ini guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten itu Akhirnya kan sak sirah murup. Nah, nama Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul toh Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah itu ya sirah wam saku birusiku masuk siram. Ya sirah pun ndak, su kepala. Nangon niku jenenge jawe, paham ya. Nah, tapi Imam itu kadang ngedikan. uang jawil sirah sithik ya jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup, tapi ora dianggap ideal mau cukup toh. Tapi ngendikane nanti efeknya nanti aku kenali itu susah karena kelip-kelip. Lalu itu nanti kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita padahal kita ini ribuan terus Nabi jawab umpama wong duwe onto ta sapi rupane putih kabeh terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng sikile ireng kowe niteni gak nggih niteni mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge sikile ana ireng sementara sapi wong liya kabeh rupane hitam pekah utawa putih kabeh lah umat tuh tak ditanya agar ide muruk, tangannya muruk jadi ku umat mana ketika ada Nabi, inna umati yut'auna kiamat kiamati huran muhajjali min asari wudu. Faman istato ayutillah tahu faliyaf al Mulanya ketika ulama kena wudhu misalnya sikot, susuk atau adut. Misalnya mata kaki susuk atau separuhnya nopo, bentes Pokoknya kan susuk kabeh, misalnya masuk rosi gitu susuk sirah. Bahkan ulama sing nom basuh nantos gulu. Wah kan susuk kabeh, tapi jenis buang kali. Nah itu berlebihan. Lalu misalnya bantah, lalu suruh terus tambah sempurna. Lah itu berlebihan kategori ini berlebihan. Jadi paham gitu. Terus itu nanti disafati nanti. Jadi kok Nabi ini tadi disebut ya taral mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina Aimanihim wa bi Jadi sumben tengah akhirat Kanjeng Nabi utai sinten mawon ningali tiang mukmin yas yas'aluhum baina itihim ngarpe yo bersinar durine kenapa? Bersinar. Mengenai nak wudhu sing sempurna jual jawa tok. Senajan tok cukup dalam madzhab safi itu tapi nggak cukup untuk mudah diidentifikasi, bang, ya? nggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Aku mau rasa buat takwil. Tapi yo ana aliran santri bandrong kira, wah itu nak dibaso kafir kan tambah jos kurang butuh akeh ya ora ora mau kok kias-kias no malah cara fakir rasanya itu cara fakir rambut sing sah dibasuh itu yang masih dalam hati roksi yang dalam kisaran kepala terus kulo ini kan gak begudul tadi iki sah sedanten mereka semua rambut saya posisi di kepala tapi nak rambut terlalu gondrong proses tok siko terus rambutnya basuh yang ujung ini itu rasa perkara ini sudah keluar dari area kepala padahal ketika Allah mbasuwa sirahmu itu jenis rasirah atau ujung rambut jadi kalau orang jenggung itu jenis jenggung rambut paham ya sing darani basuh kepala ya jenggung kepala melane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala malah rasa ngono-ngono aneh-aneh panggil gitu. jadi anak wudhu sing sempurna jadi kangen ngelok anjing nabi loh gitu. jadi gampang gampang dikenali mereka sekali rati kenalin rokok ini kan hanya sekitar tiga jam kalau nanti ngitung jadi dengar orang masa namun tiga jam Pokoknya penyelesaian hisap itu hanya separone separuh rino jadi separuh rino kan enam jam Seperbake ya? dua jam tiga jam ya? sekitar tiga jam itu selesai hisap itu Fikotri rukin nisfin Ya gampang kok mboten cepet sebuti. Bandingane ngaten lho nggih Fat, cepat. cepet. Yaumatab ya tujuh wa waktu wujuh. Jadi nanti pas akhirat kono rai peteng, ono rai Wang Wong peteng delalah iku trene melayu ngiri. Agar rai ini padang delalah trene melayu. Terus faduri babenahum bisuri lahubab. Langsung malaikat dari pembatas suwet ini. Bisuri itu pembatas. Terus maka sono pembatas itu iki diarani ashabu simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun mun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ditirah lho iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Nah, mana kau jauh kelip kelip, maksudnya tak warai. Itu mulanya kau jauh kelip kelip ke garuk sing. Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan. Malaikat loh orang pangeran loh maksudnya malaikat. Lamlane disebut yu'raful ya mujrimuna bi sirahum fa yu'khadhu bin nawasi wal akdam Jadi wong mujrimun ku orang ini peteng. Wah itu terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam ya sami, sima rumfi wujuhim Min asari tujuh. So ben nure itu ketok neng batuk. Buatan cap ireng buatan buatan buatan. Tapi ulama ada ada yang kaitannya dengan ngetok buatan. Tapi ulama maknanya si magum fi uji min asari sujud. So ben wong mukmin sing sering sujud sering wudhu itu wajahnya non apa? Nur. batu eh lo non nur. Jadi asar sujud itu orang kok ngetok nih buatan. Tapi nopo? Nur. Tapi saya ngetok mergo kakan sujud buatan apa-apa. Bagus artinya ya apa ae maksudnya. Tapi kalau kaitannya, kaitane be si magum fi mana azal si mahu mau lho yauma tarol mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina ini bagi aiman jadi kau ngarep bersinar kau guri bersinar mulanya ketika nabi omat al munfaqi nuron wa an nuron wa an simali nuron terus sampai terakhir nabi ketika was ali Ya Allah jadikan nur di bawahku, di atasku, di kiri kambing kiri kanan, semuanya saya jadi nur. Dan nah, itu gampang. Jadi abdul awak murab kabeh. nukaji jinabi ini tadi ini lebih gampang. Raine murup sempurna tangannya gampang. Bareng kelip-kelip ning gone gurine kuping. <laughs> Wah, ya berat tuh kegaruk iku. Wah, itu kegaruk. Lah engko harus dikai pembatas babina rum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min kibalil ada. Terus akhirnya ditutup sing asabu yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini asabu simal ini ashabil ya. Itu cepet. Lah itu cukup waktu di jam cukup. Perkara ini foto dikenali lewat dinur utara din. Lah kok sing kecepet-kecepet ning pager wong munafik. Uang munafik kecepet mergo zaman ning donya konco sholat, konco haji, konco mergawi. Tapi hati ini orang iman. Sebut yauma yaqulul munafiquna wal tulis lagi ladzina amanu zuruna naqtatis benurikum qilan waro akum faltabisu munafik bunga-bunga lho riyen kula kancanin jenengan tentunya tapi motifnya beda yang sitok wiritan wiritan tenan sitok wiritan boleh simpati sitok semaan tenang seneng Quran sitok mergawi macam-macam itu aja. tapi mungkin sepura pengeran tapi itu bahaya sitok sholat tenan sitok sholat tren-trenan itu bahaya tapi orang nanti munafik sing pun rokok ya, tapi kena hisap. Jadi ngamal sing ora ikhlas tetap kena nopo? Hisap. Dan itu di bengok-bengok. Ung zuruna, gua aku ngenteni kue, wong kue kancaku ning dunya, nak tasbis minurikum ben aku untuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan kilat si waro aku faltamisu. Terus di wow disekat. Tentu cepat malaikat ngisap karena identifikasinya cepat kalau yang nurnya sempurna ya mukmin kalau tanpa nur kafir nah, selalu nih dunia sing kalau malaikat sing diarani kafir wono nuri diarani mukmin kelip lah itu surti kerana untuk bulat Wah, iku rotok bulat dengan kalau malaikat itu bulat itu lah ini disebut lah ini yang nanti disafati nanti tapi ketemu Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takut malaikat. Sing di sing dinur. Coba kan Nabi kalau boleh amin kan kesuan perkara ini enggak enggak ketok nur. Tapi nak sing sinari jelas jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma tarol mu'minin kamu melihat orang yas aluruhum bera itu. wabi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan naruh bana atmim lana nur nur yang sudah padam ini nanti masih mohon sama Allah ya Allah atmim lana sempurnakan lagi nur ini. Wah, akhirnya kok sungle. buk menempuh wajah kalau Nabi perso, kok kok sungle. Wah sempurna tambah sempurna. Mumpun aman nih, Mas. Apa hindari ya kelip-kelip ini apa? Hindari. Ini rawan ini rawan apa? Ada nak wudhu luwai ya, terus sirah nih ya Minimal gue wudhu fardu lah. Nah, misalnya sholat kopiah berarti apa tenang minimal gue wudhu apa? ngerti ngerti ngantos tuh. Kamu kofani apa namanya? Sitok dibalik nomale ngeten sampai tiga kali. Kalau jarang itu sempurna, kecuali pas sholat fardu. Nah, sholat fardu kalau butuh sempurna. Rian Rasulullah yang ngeten. Nabi itu kalau untuk sholat fardu, ya butuh biasa. Tapi kalau untuk sholat fardu ini butuh ini apa? Spesial. Sampai tahlilul lihat macam-macam. Ya, susuk lah pokoknya. Apa? Susuk. Misalnya ini mirfakun, nganti adut. Ya. Nak kabel, ngantos nisfus, sak. Ini terus ya pokoknya disusui lah. Di, ini. Wong-wong kafir yakin orang no syafaat kamalil mukminin koyok ono syafaat kang wong mukmin lan malaikat sang malaikat wan nabi dan iki jelas ke Dewi Imam Suyuti wong kafir sebenarnya kalau itu berdoa ora syafaat. Di mana saat itu iri bi wong mukmin, mergo wong mukmin zaman itu dimin ana syafaat yen iku min syafaat minal malaikati wan nabiyyin wan mukminin. Jadi tiang-tiang mukmin sing alim, sing soleh itu sakitnya faat Wala sadiqin hamid Ya, nak teng riwayat mulai wong ngapal Quran iso nyafati wong pitu. Dadi nak nakal kula padha mbek wong sitok iso nyafati awakku. Nak nakal banget padha mbek wong loro cek susuk. Cek <coughs> susuk piro? 6. Nak nakalku padha mbek wong telu cek susuk 5. Dadi penak nak wis ra wong ora nakal ya kena nyafati cek bonus. Wala sodikin lan ora kanca hamimen kang kena jinut, sing peduli. Eh ya gumuhu tau yuhimuhu tegese medulekno ing sodik apa amruna urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jengben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa mo Falo annalana mbok yo ya iku gede kita karotan ana Bali. Eros atan tekse Bali ladinya maring dunia. Panaku namung kono kita menal mukminin sangking ngomong sing Dan ini hebatnya ulama ya. Imam Ghazali nanti dawuh. Wong iku nak kepengen syukur, iku malah kuburan. Misalnya sampean duwe ra duwe, mertua ngamuk, ibe gedeng, tonggo gedeng kabeh. Kuwi malah kuburan moro kuburan terus gue iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafalkan la ilaha il Terus kowe eleng dan aku masih di dunia. mulai gue eleng nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mereka wong kafir itu sampean mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia, ya entah beberapa menit hanya untuk melafalkan la ilah. ilah Falo annalana karotan fanaku naminal mu. Saya itu orang yang lafat la ilah illallah dianggap kita, Ya sumber ora. Padahal wong kafir wong kafir itu Peter balik ning dunya maaf yang lafat no la ilah ilah Muhammadur mana Dewi Imam Ghazali nak kue ning dunia ora duwe nikmat, eling eh, kue ku duwe nikmat sing dikepengine wong sing wis mati sak dunia. Ya iku kowe jek apa? Ane sesuk hen mara kuburan ngomong. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Oh, terus paham ya? Sale diutang ya cek kesempatan nyawa wong cek urip. Paham ya, dosa di kecepatan tobat mau ujian apa boleh Tapi masalahnya di kecepatan dosa meneh mergo nah, itu perkara. Perkarane yo ya iku. Tapi dia nikmat terbesar itu kue saiki faktane jening dunia. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap falau lana karotan fanaku nanawa minal mukminin. Wong kafir berharap supaya bali akan tekse bali dunia maring dunia fanaku namung ana kita menang mukminin sing pira au te au guna ing ditamani kene kita taman ni korona ngenangan wa takuna lan utai lafat kuna ku jawab dadi jawabe jawabe tamani lawan law law te law guna dalam dalem kene ku ni law te lawan guna ing dalem kene ku ni wa nakuna te dalem kene ku jawab dadi taman tamani Inna fi dalika saat temen kita kono-kono kabeh mas duri tekesi barang sing mingki soti krim sang ceritanya Ibrahim makomi la ayatan ini dadi ayat wa makana lan orang ana sapa aksaru maka ke wong akeh mukminin mu mingkate Wa inna rabbaka saat satem pengiran sira la wa juga tirabbaka wal surah rahim kita sing menangan ar-rahimu tur akeh wa alam ing kaum